ini Tema yang kita angkat membentengi keluarga. Dari ideologi radikal. Karena mungkin masih belum aksi. Tapi benih-benih pemikiran dan ideologi sudah menyebar. Ini yang harus kita tangkal, ini yang harus kita basmi, ini yang harus kita luruskan. Kenapa cepat atau lambat bukan hanya perpecahan yang sifatnya vertikal maupun horizontal. Ini Terlalu sederhana resiko menerima ISIS. Terlalu sederhana menerima risiko ISIS hanya terjadi perpecahan baik vertikal maupun horizontal. Lebih dari itu kehancuran negeri, kerusakan fasilitas umum, kekacauan kolosal dan yang tidak kalah pentingnya adalah muncul orang-orang yang sadis, anarkis mengatasnamakan agama. Ini resiko. Hadirin sekalian, buku kecil yang saya tulis judulnya menangkal ideologi radikal hanya sekedar urun rembuk hanya sekedar partisipasi saya tidak mengklaim menutupi minimal bisa memberikan wacana menutupi celah tidak tetapi minimal memberikan wacana Buku ini saya buka dengan bab pertama Sejarah Perkembangan Faham Radikal. Islam sebelum tercemar paham radikal di mana masih dipangku oleh Rasulullah menjadi suatu cerminan Islam yang utuh. Islam yang rahmatan lil alamin. Bagaimana tidak Allah sifati agama ini dengan al-Islam. Inna dina Inna Allahi al-Islam. Dan isinya adalah selamat, nikmat, lurus. Makanya Allah sebut juga agama ini kita dengan agama nikmat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Al-Islam. Dan nabinya pun nabi rahmat. Penuh dengan makna rah rahmat itu kasih sayang, ramah dan kedamaian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Rasul sendiri mengatakan ana nabiyur rahmah. Saya itu nabi yang paling ramah. Keramahan Rasulullah nampak pada umat Islam dan non-Muslim. Saya ambil kecil. Saat Rasulullah SAW berdakwah ke Taif, tidak mendapatkan sambutan positif, bahkan diusir, dilemparin batu, dikatakan majnun. Sampai Rasulullah SAW dalam kondisi sangat sangat sedih, kesedihannya itu sampai melupakan kanan kirinya, tidak ingat kecuali di suatu tempat saat itu dihadang malaikat Jibril. Wahai Muhammad, bersama saya ada malaikat yang ditugasin oleh Allah untuk ngangkat-ngangkat gunung menghadap kaum. Silahkan kamu minta kepada Allah. Akan izinkan ini malaikat menimpakan gunung kepada ahlu Makkah apa kata Rasulullah SAW? Iya, tidak. Mudah-mudahan keluar dari tulang rusuk mereka orang-orang yang menyembah kepada Allah Subhanallah. Rahmat. Coba bayangkan hadirin sekalian nafsu balas dendam pasti apalagi sekalian menunjukkan power actionnya. Malaikat berarti saya nabi. Ya kan gitu. Sekaligus juga mujizat. Apalagi mereka juga dengar ceritanya kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh. Ini sekarang dibuktikan di hadapan mereka, tapi tidak. Semoga keluar dari turung tulang rusuk mereka orang yang beriman kepada Allah. Rahmat. Namun hadirin salian Setelah era berikutnya yang noda-noda itu juga sudah ada pada zaman Rasulullah tapi ditepis noda ekstremis. Di mana datang tiga orang yang ingin ngecek ibadahnya Rasulullah setelah diceritain ibadah Rasulullah SAW oleh istri-istrinya nampaknya mereka kurang puas dengan mengatakan itu kan Rasul sudah dijamin masuk surga apakah kita kita ini kan belum dijamin oleh karena itu yang satunya mengatakan saya ingin sholat terus, tidak akan tidur. Saya akan puasa terus, tidak akan buka dan saya tidak menikahi perempuan ekstremis. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar. Fawallahi demi Allah, inni la'atqakum billah wa ahsyakum bihi. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan paling khasyah kepada Allah daripada kalian. Saya salat juga tidur, saya puasa juga buka, saya menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka terhadap tata cara agamaku, maka tidak akan tidak termasuk kelompokku. Yang lebih ekstrim adalah mereka yang protes kepada Rasulullah saat bagi zakat dan ghanimah. Inilah yang nanti menjadi bibit radikalisme. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diprotes oleh Dul Khuwaisirah. Yang pertama, ittaqillaha ya Muhammad saat Rasulullah SAW membagi zakat dikatakan Ittaqillaha ya Muhammad Bertakwalah kamu kepada Allah wahai Muhammad dalam membagi zakat Karena dia berpandangan gak adil Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan apa? Mayyudi'illaha in itu Siapa yang sekarang ini bisa dianggap taat kepada Allah Kalau saya saja melanggar maksiat ayamanunillahu ala ahli al-ard fala ta'manuni Allah saja mempercayakan saya untuk ngurusin seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Kamu nggak percaya sama saya ngurusin cuman zakat seperti ini? Kemudian Khalid bin Walid yang ada di sampingnya minta izin untuk dibunuh. Ini juga rahmatnya Rasulullah. Jangan setelah orang itu pergi, inna min hada akan keluar dari tulang rusuk orang ini qaumun yaqra'unal Qur'an, sekelompok kaum yang membaca Al-Qur'an. La yujawizu hanajirahum tidak sampai ke tenggorokannya. Yamrukuna minad keluar dari agamanya sebagian ulama diantaranya Imam Al-Khattabi mengatakan keluar dari din maksudnya din di sini adalah penguasa. Keluar dari penguasa, keluar dari pemimpin, berontak, agitasi dan melakukan kudeta berdarah. muru kesahmi seperti keluarnya apa? E, panah minar romiyah dari anak panah dari busurnya. Yaktuluna ahlal Islam. Masya Allah mereka membunuh orang Islam wa yad'una ahlal ausan membiarkan penyembah berhala. Makanya antum lihat ISIS yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang mulia sayakhruju fi akhir zaman qaumun ahdasul asnan muda umurnya sufahaul ahlam yang cekak akal pikirnya dalam bahasa anak-anak SMA PA pendek akal itu kalau anak-anak gaul kan orang yang eh, nggak uh, ngontrol diri PA PA itu pendek akal yakuluna min khairi qaulil bariyah mengucapkan dengan sebaik-baik ucapan manusia yaitu selalu Pak setiap argumennya Quran Sunnah Quran Sunnah Subhanallah sampai pada zaman Ali bin Abi Thalib ketika mengutus Abdullah ibnu Abbas untuk dialog mengatakan kami ini malu puasa kita dengan puasa mereka solat kita dengan solat mereka bagus Yaqra'una al-Qur'an berarti bacaan Qur'annya juga bagus. La yujawizu hanajirahum tidak melampaui tenggorokannya. Kenapa? Karena kata Imam Ibn Taimiyah sederhana, salah takwil di dalam mengarahkan dalil-dalil tersebut sehingga sesat. Jadi kesalahannya Khawarij itu simple tapi fatal. Apa? Salah faham. Padahal itu biang daripada seluruh kesesatan. Makanya Imam Na Imam Syafi'i mengatakan kam min aibin qaulan sahihan min al fahmi saqim. Berapa banyak orang yang mencela pendapat yang baik asal muasalnya salah faham. Termasuk ajaran Rasulullah ditolak. Keagamaan dilecehkan karena salah faham yamrukuna minad din keluar dari agamanya kama yamruku sahmu minar ramiyah seperti keluar uh, uh, anak panah dari busurnya fa idza laqitumuhu ketika kamu ketemu mereka faqtuluhum bunulah fa inna fi qatlihim ajra karena membunuh mereka memerangi mereka itu ada pahala liman qatalahum bagi yang membunuhnya indallahi yaumal qiyamah <coughs> di sisi Allah di hari kiamat Makanya hadirin sekalian menangkap, membunuh teroris itu suatu perkara yang sangat mulia dan bagian daripada ibadah. Hadirin sekalian, kasus yang kedua Rasulullah diprotes lagi oleh orang tersebut. Protesnya lebih lebih melecehkan lagi Rasulullah. I'dil ya Muhammad, bersikaplah adil wahai Muhammad. Ketika saat membagi ghanimah. Wailak man dzalladzi ya'dil illam a'dil? Celaka kamu. Siapa yang bisa adil? Kalau saya aja nggak bisa adil. Allahu akbar. Betul, Pak. Sehingga di sekalian Umar bin Khattab yang ada di sampingnya ya Rasulullah izinkan saya membunuh mereka membunuh dia apa kata Umar da'ni eh apa katanya uh, Umar da'ni ya Rasulullah hatta adriba unuqa hadal munafik ya Rasulullah izinkan saya memenggal lehernya si munafik ini faqala Rasulullah inna hadza fi ashabi aw sayhabi lahu ini orang punya orang-orang di belakang. Lagi-lagi rah rahmatnya Rasulullah hadir. Hikmahnya Rasulullah hadir. Kalau orang ini dibunuh, memiliki banyak kawan, memiliki banyak sahabat, memiliki banyak teman, memiliki banyak orang-orang di belakangnya dari sukunya, Padahal mereka belum paham benar tentang Islam, baru tahu tentang Islam. Sementara ini orang sudah beragama Islam secara zahir. Apa nanti nggak terjadi fitnah? Muhammad membunuh teman sendiri. Nah, dibiarkan hikmah dan rahmat. Sehingga diri Rasulullah lagi-lagi mengatakan yaqra'unal Qur'an. Mereka ini membaca Al-Qur'an la yujawizu taraqihim yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar romia. Mereka keluar dari agamanya seperti anak panah keluar dari busurnya. Tapi hadirin sekalian, pada zaman Utsman mereka sudah mulai unjuk gigi, unjuk kekuatan yang didalangi oleh Abdullah bin Sabah yang melahirkan dua kekuatan ya yang sama-sama radikal yang satunya adalah Khawarij yang keduanya adalah Syiah mengatakan Abdullah bin Sabah untuk mengacu balukan kekuatan Islam wahai kaumku kalian tidak sukses kecuali berbaur dengan umat manusia yaitu kaum muslimin yang Abdullah bin Sabah ini notabene adalah Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Bersikap basa-basi dengan mereka dan bila di masa yang akan datang ada kesempatan maka kubarkanlah peperangan antar mereka dan jangan berikan kepada mereka kesempatan untuk berul berpikir ulang alias damai maka muncullah Jamal muncullah Sifin ini adalah hasil karya sutradara Abdullah bin Sabah jika kalian membaur, mereka tidak akan bisa menolak kalian sehingga Ali, Tolha, Zubair dan orang-orang yang bersependapat dengan mereka tidak mampu mengungkap misi kalian. Tunjukkan sikap kalian, namun berbarulah dengan mereka kelompok tanpa sepengetahuan mereka. Dan akhirnya Pak, demonstrasi itu berakhir dengan terbunuhnya Utsman bin Affan di tangan mereka-mereka yang mazni zalimin ter ini aniaya, orang-orang yang melakukan sikap aniaya. Dan ini sudah diprediksi Rasulullah. Subhanallah. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya pernah Rasulullah SAW sedang ada di kebun kurma. Datanglah orang minta izin. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Iftah fabashshirhu bil jannah." bukakan dan berikan kabar tentang surga. Ternyata setelah dibuka adalah Abu Bakar. Tidak selang lama lagi ada yang ngetok karena kebun kurma itu kalau di Arab itu dikasih tembok dan ada pintunya, Pak. Jadi kayak rumah. Itu kalau antum umroh haji itu kan, ya. Akhirnya ngetok lagi. Rasulullah mengatakan, "Iftah wa bil jannah." Bukakan untuknya dan kabarkan tentang surga ternyata adalah Umar. Kemudian ngetok lagi Rasulullah SAW mengatakan iftah wa bashirhu bil jannah ala balwan takun bukakanlah dia dan berikan kabar gembira tentang surga tapi konsekuensinya mendapatkan ujian berat yang harus dia terima. Subhanallah ketika yang mengabarkan ini adalah Abu Musa al-Ash'ari yang tukang buka nutup pintu tadi Abu Musa al-Ash'ari ketika mengabarkan hal itu kepada Utsman bin Affan dia cuma bisa mengatakan Allahumma sabron au Allahul musta'an Ya Allah berikanlah saya kesabaran Kemudian hadirin sekalian ulah itu menimbulkan kegaduan berikutnya terjadilah perang Jamal yang memang itu tidak ada sama sekali kemauan apalagi rancangan dari sahabat sehingga kita harus menuduh Aisyah sehingga kita harus menuduh Ali bin Abi Thalib tidak tetapi lagi-lagi adalah misi Abdullah bin Sabah sampai bergulir lagi kemudian ada lagi yaitu eh, apa namanya perang Siffin yang itu juga bukan rancangan Muawiyah ibn Abi Sufyan, apalagi rancangan Ali bin Abi Thalib, tetapi ulah mereka-mereka pengikut Abdullah bin Sabah, loyalis Abdullah bin Sabah yang akhirnya juga Ali bin Abi Thalib ini eh, syahid di tangan mereka, ya. Dan bahkan di antara mereka mengatakan, "Ya Allah, saya takarub dengan darah dagingnya Ali bin Abi Thalib." Sejarah perkembangan radikal dan terus kemudian eh, para perancangnya dan sekarang kita akan langsung masuk eh, kepada tema yang penting kita tidak akan berputar di situ menangkal ideologi radikal setelah kita melihat sejarah dari masa ke masa sampai akhirnya mereka pada saat zaman Ali bin Abi Thalib diperangi Ali di Nahrawan. Sebelumnya diadakan dialog. Dari 15 yang taubat kurang lebih 11 ribu. Masya Allah. Mengikuti Ali. Kembali kepada pangkuan khilafah. Pemerintah yang sah. Sisanya adalah 4 ribu kurang lebih yang tetap bersikeras untuk mempertahankan pemikiran dan ideologi sesatnya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib <clears throat> bertekad kuat untuk memeranginya dengan syarat sebelum perang mereka Ali bin Abi Thalib ceramah khutbah di depan para pasukan. <clears throat> Wahai saudara-saudaraku, jangan kita perangin mereka sebelum mulai. Allahu Akbar. Lagi-lagi Rahmatnya Islam nampak. Siapa yang mengikuti Rasulullah termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali selalu mendapatkan itu. Jangan memulai mereka. Kemudian yang kedua, jangan bunuh perempuan mereka dan anak-anak mereka serta orang tua mereka. Yang ketiga, jangan kamu mutilasi dan yang keempat, jangan kamu kejar yang mereka sudah lari. Dan jangan kamu rampas ghanimah mereka. Ramahnya. Karena Ali hanya ingin radhiyallahu an mengembalikan mereka kepada pangkuan Islam yang benar, kepada jalur yang hak, kepada pemerintahan yang sah dan mereka tidak melakukan agitasi merongrong pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Itu saja. Dan ini Pak, sifat-sifat dan garis besar haluan mereka. Makanya nanti kita akan bahas garis besar haluan radikal. Ya, nanti setelah ini. Akhirnya Masya Allah. Allah memberikan karomah pada hambanya, walinya. Di antaranya wali yang paling tertinggi setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan ini diyakini semua umat. Diberikan karomah Allah di dalam perang tersebut, Pak. Tidaklah terbunuh dari pasukan Ali radhiyallahu an cuma sepuluh. Masya Allah. Dan Masya Allah tidaklah tersisa dari mereka 4000 kecuali cuma 9. Subhanallah. Yang hidup cuma 9. Itu pun yang kedua, yang dua lari ke Jazir, kedua ke Oman, yang dua lagi ke Al Jazirah, dua lagi uh, ke Yaman, dua lagi uh, ke daerah Talmuzan dan katanya Imam As-Sahrustani sampai hari ini yaitu harinya Imam As-Sahrustani zaman Imam As-Sahrustani mereka mengembangkan pemikiran-pemikiran Khawarij dengan suburnya dan subhanallah Al-Jazirah adalah Irak Utara yang notabene sebagai pusat pertahanan yang paling eksis sekarang ISIS tidak meleset apa yang dikatakan oleh Rasulullah, saya khruj fi akhir zaman kaumun akan keluar di akhir zaman nanti sekelompok kaum khudasaul asnan muda umurnya sufahaul akhlam pendek akalnya subhanallah khalifahnya itu Pak umur berapa khalifahnya umur berapa ya 40-an ya Menterinya rata-rata 30-35. Apalagi menteri bagian pembunuh diri itu dari Indonesia. Itu. Jadi orang Indonesia di sana itu dikasih yang pahit-pahit semua. Yang bagian eh, kepala bidang pembunuh diri Indonesia itu. Bagian eksekutor Indonesia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sekalian mengikis ideologi ekstremis. Wajib. Hadirin sekalian, pengaruh pemikiran mereka dari zaman ke zaman terus ada. Bahkan sempat membuat heboh di negeri Islam pada abad pertengahan kedua Hijriah dengan munculnya negara Khawarij yang pertama kali yang dipimpin oleh Abdul Wahab ibnu Abdul Rahman Ar-Rustumi salah satu sempalan firqah Khawarij yang namanya Wahabi ya yeah. tolong diperhatikan tokoh Wahabi itu bukan Muhammad bin Abdul Wahab yang memerintah negara Saudi sekarang. Yang Masya Allah eh, ada rilis dari Konjen Jeddah yang juga diungkap oleh oleh koran Republika ketika kunjungan Menteri Agama kita mengungkap suatu Masya Allah yang sangat mencengangkan. Bagaimana peran Saudi di dalam masalah-masalah humanisme kemanusiaan. Bahkan dana kemanusiaan dunia ini 70% itu digarap dan didanai oleh Saudi. Dan di sana ada pusat rehabilitasi kesehatan rumah sakit bertaraf internasional untuk mengobatin orang-orang terutama memiliki suatu nama, memiliki peran dunia seperti Ahmad Dedat diobatin gratis oleh pemerintah Saudi. Masya Allah. Muhammad Nasir diberikan juga pengobatan gratis oleh Saudi. Bahkan terakhir adalah Ki Haji Sahal uh, Ki Haji Sahal Mahfud. Ya, Bapak Ki Haji Sahal Mahfud diberikan pengobatan gratis oleh pemerintah Saudi. Yang ini tidak pernah diekspos. Ya, dengan demikian hadirin sekalian, kalau ada kesan sekarang menuduh Saudi itu Wahabi. Apalagi Wahabi itu serem bunuh orang. Saya tanya Pak, ada nggak jamaah haji di Indonesia yang pernah dibunuh ketika haji? Digorok sama orang Saudi? Ada nggak berita? Masya Allah, orang Kebumen mati digorok sama orang Wahabi di Mekah. Enggak ada. Alhamdulillah. Bahkan sebaliknya sekarang pemerintah Saudi akan memberikan fasilitas nanti Bapak akan tercengang-cengang kalau sempat haji setelah tahun 2020. Subhanallah. Bagi yang sakit cacat diberikan kursi otomatis. Tinggal pencet Jalan sendiri. Masya Allah. Dan itu ada khusus untuk orang-orang yang sakit, tua, dan cacat. Kemudian nanti ada sekalian jamaah haji ini Indonesia bukan hanya 240 per tahunnya. Insya Allah bisa 750 sampai 1 juta per tahun. Berarti nanti setiap tahun daftar berangkat, daftar berangkat. Masya Allah. Karena tempat tawaf yang sekarang ini hadirin sekalian hanya menampung per jam itu cuma 35 ribu jamaah. Nanti setelah renovasi al matof tempat tawaf yang lima tingkat itu Pak Menampung per jam Sirkulasi jamaah per jam 150 ribu Masya Allah berarti berlipat berapa? Empat sampai lima kali lipat Nanti jamaah haji ini seluruh dunia akan ditingkatkan 4 sampai 5 kali lipat. Nah sekarang ini memang harus sabar Pak. Oh, saya aja juga eh, beberapa jamaah yang nangis-nangis. Pak saya udah umur 80. Ya sabar Bu. Itu 80. Panggilannya masih 5 tahun lagi coba. Nah, gitu masih mendingan. Ada yang Baru daftar umur 75. Antriannya 15 tahun, mantep. Panggilannya bareng, panggilan mati sama panggilan haji. Masya Allah. Nah ini nanti insya Allah. Madinah juga akan dirubah lima kali lipat. Makanya hotel-hotel semua itu akan dihilangin semua. Dan subhanallah Bapak Ibu sekalian rasakan kan. Mana anda sekarang dikit-dikit bayar, dikit-dikit bayar di dalam haji. Kecuali oknum. Kalau di sana subhanallah coba kalau Mekah di Indonesia mungkin toiletnya aja sudah berapa miliar tuh dibisnisin itu toilet seribu seribu masya Allah toilet Mina Arafah Musdalifah belum lagi toilet masjid apalagi pasang kotak tiap apa namanya pintu. Masya Allah. Nggak ada kotak infak. Nggak ada permohonan. Bahkan kita dibagi Quran. Mau sekarang masuk Mekah dibagi makanan gratis. Dikasih zam-zam. Dikasih buku. Dikasih kaset. Dikasih macam-macam. Ini semuanya untuk menjamin, melayani dan menyenangkan tamu Allah. Dari kembali lagi di Nizalian sebetulnya Wahabi itu adalah Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rustum al-Ibadi al-Khariji Khawarij yang hidup pada abad kedua Hijriah. Sementara Syekh ini adalah Muhammad bin Abdul Wahab hidup pada tahun 12 abad Hijriah, 12 abad, abad ke-12. Dengan demikian Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus adil, kita harus objektif, kita harus sekarang memandang segala sesuatu itu yang lemah kita akui kelemahan, kelebihan juga kita akui. Dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala perlu diketahui. Diakui oleh Bapak Menteri kita yang sekarang adalah Eh, Bapak Menteri Rukman yang sekarang ini habis kunjungan dari di Saudi, masya Allah. Ternyata pemerintah Saudi adalah pemerintah yang paling tegas di dalam mengkanter ideologi radikal, ekstremisme, dan sangat keras di dalam memerangi mereka. Terutama Daesh, terutama ISIS, terutama mereka-mereka yang membawa pemikiran-pemikiran ekstrim. Itu diakui sendiri oleh Bapak Menteri yang baru saja pulang dari kunjungan menemui para ulama, majelis ulama, terus kemudian menteri menteri agama juga dan juga diajak beberapa fasilitas universitas Saudi yang digratiskan. Subhanallah Pak, bukan hanya sekedar sekarang puluhan ratusan masjid ratusan pondok yang dibangun di Indonesia. Belum lagi ribuan sumur untuk kepentingan-kepentingan rakyat jelata, orang-orang miskin di seluruh Nusantara ini. Rata-rata dibangun oleh pemerintah Saudi. Belum lagi cetakan mushaf yang sudah jutaan dipegang kaum muslimin. Ini semuanya kita harus check and balance, kita juga harus akui. Dengan demikian hadirin sekalian, <clears throat> stigma <clears throat> miring dan pernyataan-pernyataan provokatif yang hanya menguntungkan musuh-musuh Islam harus kita hentikan. Seharusnya kita bangun hubungan antar umat Islam dengan watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr, terutama antar negara. Dibangun diplomatis yang islami, beradab dan berakhlak dan dibangun hubungan-hubungan politik yang saling menguntungkan. Hadirin sekalian, Allah memerintahkan kepada kita untuk memerangi siapa saja yang menyebarkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan seperti para tokoh-tokoh ahli ahwa yang menebarkan pemikiran yang menyelisih Alkitab wa sunnah maka memerangi mereka termasuk bagian daripada jihad bahkan Imam Ahmad ketika ditanya menjelaskan pemikiran-pemikiran yang menimpang seperti ekstremisme dan yang lainnya mana yang lebih baik itu apakah itikaf di masjid salat di masjid kata Imam Ahmad lebih ba lebih banyak manfaatnya dan lebih utama menjelaskan hal itu daripada itikaf salat di masjid karena itikaf dan salat di masjid hanya keuntungan pribadi menjelaskan hal-hal yang seperti ini adalah menguntungkan umat dan memberikan suatu poin kedamaian di tengah masyarakat oleh karena itu, menjelaskan penyimpangan-penyimpangan ini termasuk bagian daripada jihad. Nah, sekarang saya ingin jelaskan sedikit konspirasi neo khawarij. Perlu diketahui ya Denis Salian Setelah berdirinya jamaah Islamiyah yang awalnya adalah di Mesir, maka muncullah pada saat itu benih-benih ekstremisme di tengah kaum muslimin. Dan perlu diketahui jamaah Islam acap kali menjadi pihak yang tertuduh dalam anggapan eh, apa namanya dalam masalah kekerasan tindakan anarkis mengatasnamakan agama baik berupa teror, penculikan, penyanderaan, pembajakan pesawat, perampokan dan bom diri. Kenapa dini sekalian? Karena menurut mereka kewajiban agama yang sudah hilang adalah Eh, dalam dari kehidupan kaum muslimin adalah jihad. Jihad menurut versi mereka inilah yang salah. Bukan salah jihadnya. Tapi mereka memaknai jihad adalah dengan membunuh setiap orang kafir dimanapun dan kapanpun yang berfungsi untuk menegakkan daulah Islamia. Makanya dia tidak membedakan antara kafir dhimmi, musta'man, mu'ahad dan ku, uh, harbi dan juga dia mereka, mereka tidak akan membedakan wilayah perang sama wilayah damai. Pokoknya kafir harus dibunuh. Apalagi yang disalian murtad di hadapan mereka murtad itu lebih berat daripada kafir. Subhanallah, dengan statement inilah membenarkan hadis Rasulullah yang mengatakan tadi, yaktuluna ahlal Islam, membunuh orang Islam, wa ahlal ausan, membiarkan penyembah berhala. Yang naif hadirin sekalian bukan karena murtad juga. Para ulama-ulama seperti Imam Ash-Syafi'i di dalam kitab Al-Umnya dan juga ya, Syekh Ad-Dimyati di dalam kitab Ya'anatul Talibinnya menegaskan bahwa masalah orang murtad hukumannya bunuh itu sudah ijma di antara para ulama. Yang menjadi permasalahan di tengah ISIS adalah murtad itu ialah siapa saja yang tidak setuju dengan pendapat mereka. Maka siapa yang sekarang ini tidak mau bay'ah dengan imam mereka yaitu Abu Bakar Al-Baghdadi murtad. Siapa yang tidak mendukung khilafahnya dia murtad. Siapa yang sekarang ini tidak setuju dengan perang, perang mereka murtad? Pokoknya murtad ialah orang yang tidak setuju dengan dia. Makanya kelompok teroris sendiri aja me, me, me, mengatakan bahwa daulah khilafah mereka itu bukan khilafah tapi khurafah. Jadi bukan khilafat tapi khurafat. Bahkan mereka itu dinyatakan oleh eh, apa namanya kelompok-kelompok eh, teroris sendiri seperti Aiman Az-Zawahiri dan juga kelompok-kelompok yang di belakang Al-Qaeda menyatakan bahwa ISIS adalah sesat. Kalau mereka aja menyatakan sesat apalagi ulama ahli sunnah. Oleh karena itu ulama Saudi, ulama Yaman, ulama Mesir, ulama Yordan sepakat menyatakan bahwa ISIS merupakan representasi daripada Khawarij, bahkan lebih sadis daripada Khawarij, lebih jahat daripada firqah sebelumnya. Karena kumpulan dari seluruh kesesatan ada di situ. Mereka di sana ada uh, apa namanya kelompok Hizbul Ba'as mantan-mantan sempalan Hizb partainya Saddam Hussein. Di sana juga ada orang-orang Rafidah ekstremis yang nyusup ke dalamnya. Tapi di sana juga ada segelintir anak-anak ahli sunnah yang tertipu terkecoh. Dan mereka rata-rata hadirin sekalian didominasi oleh kesemangatan tanpa ilmu. Oleh karena itu, di sana ada satu hal yang saya ingin sampaikan dari kesimpulan <clears throat> ceramahnya Syekh Ali Ibn Hasan Al-Halabi tentang ISIS. Beliau menegaskan tentang 10 catatan terhadap ISIS. Yang pertama, pemimpin dan tokoh ISIS bukanlah orang yang terkenal menguasai dalam bidang ilmu syariah. <clears throat> Rata-rata ya, <clears throat> Tak ada dari mereka yang pakar dalam bidang hadis atau tafsir. Kebajangan mereka adalah orang-orang pedagang. Gak ada yang dikenal ahli tafsir, ahli hadis. Dan subhanallah, ini tidak jauh dari mereka dahulunya, para pendahulunya. Subhanallah Pak, inilah kesimpulan yang harus kita tangkap. Menunjukkan sesatnya Khawarij. Ketika saat munculnya pada zaman Utsman ibnu Affan radhiyallahu an, pada zaman Ali bin Abi Thalib tidak ada satu sahabat pun yang ada di belakang mereka. Subhanallah. Tidak ada satu ulama pun yang muktabar entah itu Al Hasanul Basri, entah itu Sufyan Al Sauri, entah Sufyan ibnu Uyainah, entah itu Al Auza'i di belakang mereka. Dari kalangan sahabat juga nggak ada satupun, dari kalangan tabiin juga nggak ada satupun di belakang mereka. Sampai hari ini pun tidak ada satu ulama pun yang muktabar kelas dunia, baik Saudi, Kuwait, Aman, Qatar dan negara-negara lain di belakang mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka ini merupakan suatu sempalan-sempalan kumpulan manusia yang hanya bermodalkan emosi bahkan di antara mereka punya problem-problem kekeluargaan, stres batin dan gangguan kejiwaan sehingga mencari pelampiasan surga dengan jalan pintas. Apalagi ada sebagian mereka ngelamar akhwat nggak kena-kena. Nah, ini langsung surga bidadarinya 60. Nah, ngapain sekarang susah-susah? Yang kedua, ISIS muncul secara tiba-tiba sekitar tiga tahun lalu muncul, berubah dari kelompok kecil kemudian mengklaim menjadi sebuah negara. Padahal Pak, Rasulullah SAW bertahun-tahun untuk menapakkan kaki negaranya, pemerintahannya dengan dakwah tauhid, dengan berbagai macam usaha-usaha ilmu menyebarkan ilmu. Sementara ini tiba-tiba teng khilafah. Di mana? Bagaimana kita bisa apa namanya menerima tiba-tiba ada hujan di siang bolong sedang terang nggak ada petir nggak ada as nggak ada awan muncul di negara yang sedang bergejolak yaitu Irak dan Suria bukan di negara yang aman dan damai dan ini justru jadi pembenaran terhadap hadis Nabi tentang Khawarij yang bercerita bahwa mereka akan keluar pada tempat yang sedang terjadi pertikaian Masya Allah Makanya ini benar cocok sekali hadis Rasulullah. Yang keempat, daulah yang sesuai syariat harus ditegakkan pada tiga hal. Dakwah, musyawarah, ilmu. Ilmu, dakwah, musyawarah. Ilmu, ulama. Dakwah, penyebaran. Seperti Rasulullah. Gak ujuk-ujuk di Mekah langsung daulah. Dakwah dulu. Kemudian musyawarah. Ulama-ulama seluruh dunia diajak musyawarah, pakar-pakar seluruh dunia muslim diajak musyawarah, sementara ini tidak. Ya, langsung bahkan hadirin sekalian ISIS tid, eh, eh, tidak berada di atas musyawarah dan ilmu dakwah. Tak ada kaum muslimin yang diajak bermusyawarah. Adapun tentang ilmu maka telah nampak kebodohan di dalam mereka. Curu bicara resmi ISIS Al-Adni telah memfonis murtad para tentara negeri Mesir, Tunisia, Pakistan dan negara-negara Arab. Mereka mengkafirkan ratusan ribu kaum muslimin. Ini tidak didasari ilmu sama sekali. Oke, kita bisa dukung. Kalau seluruh dunia ini kafir, yang nggak kafir nanti cuma dua. Abu Bakar Al-Baghdadi sama wakilnya dok. Itu. ISIS mengkafirkan kaum muslimin yang tidak mau bayat kepada mereka. Bahkan tak segan untuk membunuh kaum muslimin dengan cara memenggal leher atau membakar hidup-hidup. Bahkan hadirin sekalian, kepala komandan peleton Jabhatu Nusra digorok sa istri-istri anak-anaknya. Subhanallah. Islam mana, Pak? Lihat peperangan Rasulullah, lihat peperangan yang diadakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum jamiah, Pernah enggak mereka membolehkan orang-orang, anak-anak kecil, orang perempuan untuk dibunuh. Bahkan saat Rasulullah SAW mendapatin di medan perang ada wanita yang terbunuh, marahnya bukan main. Rasulullah marah sekali. Ya, ini menunjukkan bahwa mereka bertentangan dengan asas perang yang dicanangkan oleh Rasulullah SAW mereka ini sesuai dengan hadis Nabi tentang Khawarij yaitu yaqtuluna ahlal Islam, membunuh orang Islam wa yad'una ahlal ausan. Mereka-mereka yang sekarang jelas-jelas non muslim menjajah Yahudi tak terusik sama sekali. Enggak ada satu pun yang terusik. Sementara berapa puluh bahkan ratus bahkan mungkin ribu umat Islam yang sudah mati di tangan dia. Baik itu dengan tembaknya atau bom bunuh dirinya dan nauzubillah min dalik itu semuanya mengatasnamakan Islam. Jika diperhatikan orang-orang yang tergabung dalam ISIS hanyalah orang-orang yang bermodalkan semangat tanpa ilmu. Mereka tidak dapat membedakan kebaikan dan keburukan. Mana jihad yang syar'i, mana yang sekarang jihad emosi. Mana yang sekarang ini ghanimah, mana itu perampokan. Bahkan ada yang sekalian mereka sama sekali tidak bisa menjelaskan secara benar tata cara wudhu, tata cara sholat loh Pak. Pimpinan di antara pimpinan mereka. Kayak bagaimana akan mendirikan negara yang itu ada pengadilan, harus ada hakim, harus ada kobi. Yang nanti harus ada menteri-menteri, harus ada pakar. Gak mungkin. Sekarang negara hanya modalnya senjata tok. Ya, itu namanya negara ya teroris. ISIS tidak faham ilmu syar'i dan fikih realita. Mereka memusuhi seluruh manusia yang tidak sependapat dengan mereka. Sehingga seluruh negeri di dunia sepakat untuk perang melawan ISIS. Nggak ada satupun negara yang tidak. Subhanallah ada dan salian. Negara-negara yang sangat sama sekali tidak muncul. Tidak pernah ada komentar-komentar. Sampai ah, komentar seperti Brunei. Anti terhadap ISIS. Ini menunjukkan bahwa sikap mereka itu sudah kelewatan batas. Para tokoh yang menggerakkan gerakan teroris sendiri seperti Abu Qatada Al-Filistini, Abu Bashir, Abu Mus'ab As-Suri dan Abu Muhammad Al-Maqdisi mengatakan bahwa ISIS adalah sesat bahkan menyebut daulah khurafat bukan khilafah. Para tokoh teroris saja menganggap sesat ISIS, apalagi ulama ahli sunnah. Para ulama ahli sunnah dari Saudi, Syam, Yaman, dan Yordania telah menyatakan bahwa ISIS adalah sesat. Ramainya pemberitaan di media tentang ISIS membuat permasalahan yang umat menjadi kabur. Ini sangat berbahaya. Dan yang paling berbahaya banyak yang menganggap perbuatan yang dilakukan oleh ISIS dibenarkan oleh Islam sehingga jika ada yang menjelaskan tentang tauhid akan dianggap sebagai pengikut ISIS. Ada yang berbicara tentang tauhid dituduh ISIS. Ada yang menjelaskan tentang tata cara, tata sholat sesuai dengan Rasulullah dituduh ISIS. Jenggotnya panjang dituduh ISIS. Kadoknya cingkrang pun dipoyoin. Mas, ISIS ya? Iya, itu. Langsung. Akhirnya karena yang digituin orang Jawa, ya ISIS lah mas, mosok kadok cingkrang nggak ISIS. Itu. Itu kenyataannya. Nas'alullah al-afiyah. Oleh karena itu kita harus jelaskan. Nah, <clears throat> hadirin sekalian, saya akan jelaskan secara kronologi kelompok New Khawarij pertama kali muncul Jamaatul Muslimin pada tahun jadi perlu diketahui hadirin sekalian, jamaah Islamiyah awalnya sangat terpengaruh dengan dua tokoh pendirinya ini, yaitu Abu Ala Al-Maududi sama yang keduanya adalah Sayyid Qutb. Bahkan antum perlu ketahui eh, salah satu tokoh mereka itu pernah juga salah satu sel dengan Sayyid Qutb. Di antaranya ini, ya, Jamaatul Muslimin dipimpin oleh Al Ali Abdul Ismail dan Syukri Mustafa yang dianggap Imam Mahdi dalam jamaah tersebut. Ali Abdul Ismail mengendalikan gerakan ini di penjara karena kebetulan satu sel dengan Sayyid Kutub. Kemudian hadirin sekalian, jamaah ini memiliki sempalan lagi jamaah takfir wa hijrah yang sangat ekstrim dan menempuh cara beragama khawarij dalam mengkafirkan pelaku maksiat. Jadi ini pengikut-pengikutnya banyak masuk ke ISIS. Kemudian pada dekade tahun 1970-an lahirlah jamaah Islamiyah. Jadi jamaah radikal ekstremis yang paling tertua adalah Jamus dalam istilah Indonesia, Jamus itu Jamaatul Muslimin yang berdiri tahun 1965. Kemudian muncul Jamaatul Takfir wal Hijrah, kemudian Jamaah Islamiyah tahun 1970-an yang pada saat itu eh, apa namanya bergeliat di Al Azhar kemudian menyebar ke seluruh kampus dan awal gerakannya hanya gerakan mahasiswa yang menggalang kekuatan mahasiswa secara ilmu dan pengetahuan mengadakan seminar tablek dan eh, akhirnya masuk ke ranah politik pada tahun 1977, salah satu tokoh jamaah Islamnya membelot dan bergabung dengan jamaah Ikhwanul Muslimin hingga membentuk gerakan mirip Ikhwanul Muslimin yang berkembang subur di Kairo bahkan di Iskandaria. Akhirnya jamaah ini berkecimpung di bidang politik, mempunyai pengaruh besar dalam menentukan arah perjanjian Camp David. Ya. Nah, pada, pada tahun 1979 salah satu salah satu tokoh jamaah Islamnya yaitu Karam Zuhdi bertemu dengan pucuk pimpinan Jamaatul Jihad yaitu Abdus Salam al faraj Abdus Salam al faraj ini yang menulis buku yang menjadi panduan jihad seluruh jamaah radikal. Ya, yang judul, yang judulnya Al-Faraid Al-Ghaibah. Ini menjadi pedoman bahkan eh, satu-satunya panduan buku jihad yang paling populer, paling suci dan tidak ada yang lebih hebatnya di kalangan mereka dibanding kitab itu. Akhirnya kedua pimpinan ini menggulirkan satu jihad raya di Mesir yang akhirnya hasilnya spektakuler yaitu terbunuhnya Anwar Sadat pada saat eh, apa namanya peringatan kemenangan Mesir atas Israel eh, dan tempatnya sekarang dibikinkan monumen dan kemarin saya sempat ke sana untuk me melihat dari dekat dan mengambil foto-fotonya monumen tersebut. Ya. Dia dibunuh kerjasama dengan dalam orang-orang militer yang sudah terpengaruh dengan jaringan tersebut. Ini tahun 1981. Jamaah Islamnya sangat berperan dalam jihad Afghanistan. Bahkan hadirin sekalian, seluruh jihad di Afghanistan hampir di bawah komando dan juga pengarahan-pengarahan mereka. Pada tanggal 23 Februari 1998 dalam sebuah pertemuan di Kamkhos, Kandahar terbentuklah jaringan Al-Qaeda. Di sana Usama bin Laden sama Aiman Az-Zawahiri dan beberapa tokoh yang nggak banyak menggul, uh, uh, menegaskan Al-Qaeda dan sebetulnya Al-Qaeda itu sudah berdiri tahun 80-an cuman hanya sekedar eh, apa namanya gagasan tapi dicanangkan dan dieksekusi bahkan memiliki gerakan-gerakan kegiatan-kegiatan setelah pasca jihad Afghanistan maka sejak tahun 23 Februari 1998 tersebut dan hasil karya yang paling spektakuler adalah meledaknya WTC ya yang dikenal dengan 11 September 2001 yang didalangi oleh Khalid Asyik Muhammad dan dibantu oleh Muhammad eh, eh, Atif serta dilaksanakan oleh Al-Qaeda Hamburg dengan dana biaya 500 ribu US dolar dengan total korban sekitar 2.973 jiwa ini dan juga Eh, beberapa pengeboman di beberapa kedutaan Amerika dan juga termasuk bom besar berupa kontainer yang sangat besar di Khobar Saudi juga dilakukan oleh mereka dan beberapa bom-bom bunuh diri yang ada di Irak yang akhirnya sekarang sampai hari ini menimbulkan kekacauan yang sangat besar. Kufadis ideologi ISIS. Muncul gerakan Daesh, Daulah Islamiyah fil Iraq Iwasam. Aslinya Daesh itu singkatan da daulah, a Islamiyah, ain Iraq, shin itu Syam. Kemudian disingkat dalam bahasa Inggris, ini nama wartawan. Ini yang memberikan nama sebetulnya wartawan, bukan mereka. ISIS, Islamic State of Iraq and Syria Sebetulnya di sini ada distorsi. Suria itu bukan Samsam -sam itu tidak hanya Suria. Bahkan Suriah itu bagian kecil dari Sam. Karena Sam itu meliputi Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Empat negara itulah yang disebut dengan Sam istilahnya. Namun dia tekankan Irak dan Sam karena itu di sana uh, apa namanya uh, sekarang wilayahnya komplik dan kemungkinan besar untuk bisa direbut. Nah, gerakan New ini tampak mengumpa, mengemuka terbe dengan terbentuknya jamaah tauhid wal jihad. Dan jamaah tauhid wal jihad ini ternyata diulangi oleh tokohnya di Indonesia yaitu Aman Abdurrahman. Bahkan saat munculnya Abu Bakar Al-Baghdadi untuk e, apa namanya menggulirkan khilafah Islamia maka dari jeruji penjara Aman Abdurrahmanlah yang pertama kali untuk menggulirkan bahwa saya bai'ah di belakangnya. Kemudian hadirin sekalian, eh, tahun 2004 oleh Abu Mus'ad Az-Zarqawi, ini pendirinya Jamaatul Jihad Tauhid wal Jihad. Abu Mus'ad Az-Zarqawi yang berasal dari Yordania, kader militan Abu Muhammad Al-Maqdisi saat berada di Peshawar, ya. Tahun 1990-an. Kemudian dia menyatakan baiat kepada pemimpin tertinggi Al-Qaeda Usama bin Laden dan membuka perwakilan resmi di Irak. Jadi awalnya Abu Mus'ah Az-Zarqawi ini adalah wakil wilayah di bagian Irak untuk Al-Qaeda. Namun ternyata pada tahun 2006 Az-Zarqawi mengumumkan pendirian Majlis Syura Mujahidin dan sejak itulah seluruh jihad yang ada di di, di Irak beliau dia kendalikan sendiri dan atas nama Majlis Syura Mujahidin dan berlepas dari Al-Qaeda. Apalagi pada saat serangan ya eh, apa namanya Amerika ke Irak <clears throat> maka Az-Zarqawi terbunuh, kemudian diganti oleh Hamzah eh, Hamzah Muhajir dan akhirnya juga terbunuh diganti oleh Abu Muka Abu Umar Al-Baghdadi dan juga terbunuh pada tahun 2010, maka akhirnya di apa namanya? ganti oleh Abu Bakar Al-Baghdadi dan sejak itulah dia mendirikan daulah atau al-khilafah al-islamiyah. Abu Bakar Al-Baghdadi nama aslinya adalah Ibrahim bin Awad bin Ibrahim Al-Badri. Ini nama semuanya adalah palsu, gaya-gayaan. Karena nggak mungkin dia itu Al-Badr. Ya, karena asli orang Irak. Seorang aktivis takfiri yang lahir di salah satu distrik Irak yang bernama Samuro <clears throat> tahun 1971. Jadi dia itu lahir tahun 71, Pak. Kira-kira umurnya berapa? Ya, 40-an sekian. Ia seorang alumni S3 Universitas Islam Baghdad berporsi sebagai dosen yang berprestasi saat Amerika menjajah Irak, Abu Bakar Al-Baghdadi bangkit untuk ikut berjuang di Irak dan saat itu hanya menjadi komandan komandan peleton. Kemudian dia kerjasama dengan beberapa orang yang terindikasi tercemar pemikiran takfiri, gampang mengafirkan. Saat Jarkawi mengumumkan pembentukan Majelis Surah tahun 2006, ia termasuk juga ada di dalamnya bagian kesyariatan. Pada mulanya Abu Bakar Al-Baghdadi adalah seorang perwira di militer Saddam Hussein juga. Dan wakilnya juga sama ya Haji Abu Bakar juga apa namanya bahkan panglima strategi perangnya Saddam Hussein yang menjadi pembisi strateginya Abu Bakar Al-Baghdadi saat Irak diserang oleh uh, Amerika. Pada tanggal 19 April 23, Abu Bakar al-Baghdadi mengumumkan melalui sebuah rekaman bahwa pasukan Jabhatun Nusrah yang dikendalikan oleh Al-Qaeda adalah bagian daripada Irak dan Syam. Nah, setelah itu terjadi benturan, bahkan e, perang, bahkan tokoh-tokoh Jabhatun Nusrah juga banyak yang disembelih, dibunuh. Dan pada bulan November 23 Aiman Az-Zawahiri menyatakan ISIS bukan bagian dari Al-Qaeda dan jaringan Al-Qaeda berlepas diri dari ISIS yang kejam dan bengis terhadap sesama muslim dan Az-Zawahiri menyatakan bahwa ISIS harus dihapuskan oleh Al-Qaeda menyebutkan ISIS sebagai khawaris kontemporer karena sangat ekstrim terhadap kaum muslimin di luar kelompok mereka dan menyebut setiap orang yang tidak mau ber, ber, bergabung dengan ISIS dan tidak membaiat pimpinan mereka dianggap murtad Abu Bakar al-Baghdadi mulai dikenal pada tahun 2013 saat Amerika Serikat menawarkan hadiah 10 juta dolar AS bagi yang bisa menangkap dan menculiknya baik hidup maupun mati. Sejak itulah dia dikenal dan nampang hanya tiga kali. Dan perlu diketahui Abu Bakar al-Baghdadi nampang itu cuma tiga kali dan terakhirnya saat khutbah kemarin di daerah masjid namanya Imam Ibnu Hambal dengan ceramah yang orasinya berapi-api dengan uh, tampang yang mengagetkan karena sebelumnya tidak punya jenggot kemudian tiba-tiba jenggotnya panjang dan pakai pakaian hitam. Setelah itu setiap ketemu dengan tokoh-tokoh enamnya atau delapannya, sembilan dia terselalu pakai topeng. Ini menunjukkan daulah apa? Coba bayangkan kalau pimpinannya kemana-mana pakai topeng terus gimana? Kunjungan ke negara topengan, ya, lawatan ke negara lain topengan, mengikuti kongres topengan. Jangan-jangan yang hadir bukan dia. Inilah hadirin sekalian menunjukkan fenomena yang aneh ganjil dan itu bukan negara Islam dan bukan khilafah Islamiyah. Nah, sekarang kita akan sampai kepada pemicu aksi radikalisme. Hadirin sekalian, perlu diketahui ada aksi, ada reaksi karena adanya suatu aksi. Nggak mungkin, Pak. Ada reaksi, nggak ada aksi itu nggak mungkin. Oleh karena itu di sini bab 3 saya jelaskan pemicu aksi radikal antara lain adalah pengangguran dan kemiskinan. Coba bayangkan Pak. Simple saja. Kalau seandainya sekarang ada anak cerdas militan, punya potensi, tapi tidak tersalurkan. Apalagi kuliah jurusannya kimia, nganggur. Ah, dilamar oleh kelompok ini. Dek, gimana? Kamu bisa nggak bantu-bantuin? Apa pak? Ya udahlah gampang. Udah dapat duit, dapat surga. Udah, meraciklah bahan-bahan peledak Perhatikan aja Pak, bayangkan. Kenapa pemuda-pemuda Inggris banyak yang tertarik dengan ISIS. Jerman banyak tertarik dengan ISIS. Dan negara-negara Eropa, Amerika sendiri ada. Kenapa? Karena masalah pengangguran, mereka gak dapat kerjaan. Sementara siapa yang bergabung di ISIS, militer utamanya mendapatkan gaji 20 eh 2.500 dolar sebulannya. 2500 cukup lumayan kalau pulang ke Indonesia. Subhanallah, itu punya empat istri masih jalan. Ibaratnya kata mereka kan gitu. Apalagi di saat mereka lontang-lantung, gak ada kerjaan, ini sudah dapat surga, jihad membela Islam, dapat duit, pengangguran. Sehingga Rasulullah SAW mengenekankan kepada kita semua Ightanim khomsan qabla khomsin. Manfaatkan lima sebelum datangnya lima. Syababaka qabla haramik masa mudamu sebelum tuamu. Karena masa muda semangat berapi-api bergelora kesit produktif ternyata tidak tersalurkan pak. Akhirnya dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Wasihataka qabla sakomik sehatmu sebelum sakitmu. Dan subhanallah, pemuda adalah tempatnya kesehatan, kekuatan. Coba aja antum ketika saat muda dulu, Masya Allah. Taklim 100 kilo pakai motor, oke. Okay. Bahkan sekarang pulang malam jam 1, jam 2. Bahkan begadang pun jam 3 sampai subuh, oke. Okay. Tapi subhanallah tua-tua apalagi umur 50, udah wasallam. Karena orang itu kata para ulama umur 10 tahun yang dipikirkan adalah makanannya, umur 20 tahun yang dipikirkan kekasihnya, umur 30 tahun yang dipikirkan syahwatnya, umur 40 tahun yang dipikirkan ambisinya, umur 50 tahun yang dipikirkan hartanya, umur 60 tahun yang dipikirkan penyakitnya. Itu. Makanya kuat-kuatnya itu. Tuh, 30, 35, 40 produktif, nganggur. Wagina qabla fakrik, masa cukupmu sebelum miskinmu. Wa kakak bela syuklik masa longgarmu sebelum sibukmu. Coba bayangkan kita, Pak. Kita sekarang tidak usah membahas masalah sekarang ini pengaruh luar dulu. Apa yang kita harus lakukan sekarang geng di depan geng motor? Anak-anak muda kita ini adalah umat kita. Ini bagian daripada kita. Kita nggak bisa menafikan mereka. Kenapa itu muncul? Karena adanya kekosongan dalam kehidupan mereka sehingga mencari pelampiasan. Apa enggak antum khawatir nih termanfaatkan berapa ribu belum lagi yang sekarang lainnya kekosongan inilah masuknya mereka makanya harus waspada wahayataka qabla mautik hidupmu sebelum matimu. Selanjutnya dia dan sekalian kemungkaran dan kemaksiatan. Gimana? Ceritanya kemungkaran kemaksiatan itu bisa mem memicu radikalisme, ekstremisme gini, Pak. Pemuda yang tadi dasarnya cuma semangat, ilmunya rendah, pengennya pokoknya Islam harus jaya. Sementara yang dilihat kanan kirinya adalah maksiat, pelanggaran, maksiat, pelanggaran, apa kata dia? Wah, kalau dakwah-dakwah terus ini enggak enggak enggak mempan ini kayaknya. Judi didakwai juga enggak kena. <clears throat> ini minum khomer di didakwai juga enggak kena. Dakwah dakwah terus enggak ada manfaatnya. Udah, gimana caranya? Bom aja selesai, mati udah selesai. Itu semangat muda, darah muda. Ya apalagi tidak ada kendali dari ulama, pengarahan dari ulama, ilmunya lemah, udah. Enggak sekarang kalau dakwah nasihat nggak ada dakwah nasihat mas kelamaan lambat, ya nggak kena. Udah nggak zaman sekarang terus gimana mas? Dibom aja selesai berkapok. Itu. Kalau nanti rasain gue bom bunuh diri lo. Nah, akhirnya kaedah mereka itu yang penting puas, yang penting mereka ancur, yang penting sekarang kita itu ini caranya tidak pernah membahas maslahat madorotnya. Makanya nanti yang berikutnya pemicu radikalisme, berikutnya adalah doktrin agama yang salah tadi. Ketika ada anak yang hanya sekedar kerjanya di marbot masjid, ilmunya minim didoktrin terus, Dek. Kalau kamu sekarang mau ngebom bunuh diri mati, Dek. Itu nanti surganya itu tingkatnya 100 Kemudian nanti ah, kamu langsung dinikahkan dengan 60 bidadari. Waduh, iya ya Pak Ustadz ya. Iya, daripada kamu sekarang nikah susah nggak kena-kena. Nanti juga belum lagi pusing biayai macam-macam. Ini di sono nanti cuman bertelekan, tidur-tiduran, nggak ada pusing nyari duit, nyari rezeki, nyari ini. Semua udah dijamin Allah di surga. Dibacakan ayat-ayat tentang jihad dibacakan hadis-hadis tentang jihad, dibacakan tentang surga. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sim min ma'in la yusadda'una anha wa la yunzifun وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون Coba dek nanti. Ya tufu alaihim wildanu mukhalladun. Kamu tiap hari dilayanin. Dikasih minum. pakai ceret, pakai mochi, pakai cangkir, isinya homer yang nikmat nggak memabukkan. Masya Allah. Iya Ustaz, iya. Ini Quran nggak percaya loh. Nggak percaya Quran murtad loh. Murtad. Wah itu. Iya Ustaz, murtad. Iya murtad. Lo mau murtad? Pokoknya murtad kafir, murtad kafir. Akhirnya apa? Waduh, iya. Dibacakan di dalamnya ada buah-buahan, daging burung yang nikmat, bidadari seperti mutiara yang tersimpan dengan baik. Masya Allah. Wah, wah, wah, wah, wah. Terus gimana Pak Ustadz? Kapan enaknya? Nah, udah mulai. Nawarin kapan. Anehnya Ustadznya sendiri nggak mau meledak. Kan repot itu kan. Itu. Mbok ya kalau memang surga diri, dulu di, duluan dia gitu loh. Nih caranya dek Aneh yang masuk surga dulu. Ya. <laughs> gitu. Saya yang masuk surga dulu nanti antum ikutin. Enggak. Yang dikurbanin yang tadi itu. Doktrin agama yang salah. Salah di dalam mendoktrin ayat-ayat dan hadis jihad. Salah di dalam menempatkan ayat-ayat dan hadis tentang surga. Dan semuanya ini awalnya dari minimnya ilmu dan semangatnya meledak-ledak dan jauhnya dari ulama. Bahkan bunuh diri diklaim jihad. Kan kacau. Padahal para ulama telah menegaskan pembunuh diri ya bunuh diri, nggak ada bom, bom jihad itu nggak ada. Pada e, sementara Rasulullah mengatakan man qatala nafsahu bihadidatin barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi fahadidatuhu fi yadihi maka besinya ada di tangannya yatawajja'u biha fi batnihi dia tusuk-tusuk di dalam keperutnya fi nari jahannam khalidan mukhallada fiha abada di dalam neraka jahanam seperti itu seperti itu kekal selama-lamanya Masya Allah berat Sallallahu alaihi coba bayangkan Pak sekarang bayangkan akal mana yang bisa terima apalagi ajaran Islam mereka dengan semangat jihadnya ternyata yang diledakkan adalah masjid lagi sholat Jumat sekarang di akalnya. Kalau nggak stres, ya, atau kesurupan jin pembunuh diri, itu. Ini minimal pak, seandainya orang jahat pak, sholat itu kan dihapus dosanya. Sholat Jum'ah Abdulul Ayyam. Mereka sedang berzikir, bersimpuh, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal itu. Makanya dari sekalian ini kalau kita biarkan sangat mengkhawatirkan. Dengan demikian perang terhadap ISIS harus digalang bersama antara ulama dengan umaro, antara tokoh masyarakat dengan tokoh agama. Jangan berselisih, jangan centang perenang, harus satu dan katanya sudah satu, mutunya satu. Bahwa ISIS bukan hanya menimbulkan perpecahan, itu itu sangat sederhana. ISIS akan menimbulkan kerusuhan, akan menimbulkan dampak-dampak pengeboman dan juga pembunuhan, bahkan agitasi, bahkan yang lebih ekstrim tadi bisa rontok, bisa hilang negeri ini. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Tidak memahami kaidah maslahat mafsada, Ya ikhwan, sekarang kita taruhlah khilafah dia itu benar, kita ikut dia dulu. Seandainya dia itu khilafah itu benar, apa maslahat Orang seluruh dunia sekarang belum ada sosialisasi, belum ada dakwah, belum ada penyampaian. Terus begitu tiba-tiba nembak orang, munduk bunuh orang. Yang dibunuh muslim, mana maslahatnya? Mana sekarang ini darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih mengambil, menolak suatu mudarat, suatu bahaya itu lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Mas, jangankan sekarang melakukan berbagai macam uh, apa namanya pembantaian, pembunuhan, pengrusakan, pengeboman, kita saja yang nggak melakukan itu dituduh berbagai macam tuduhan, mereng, stigma yang akhirnya menyulitkan kita itu gerak. Nggak melakukan. Berarti di sini nggak maslahat. Contoh saja sekarang. Ketika saya keluar negeri, masya Allah, pakai jenggot, dilihat. Wah, oh, jangan-jangan teroris ini. Sampai begitu. Madarat kan? Coba kalau sekarang ini Islam kita sampaikan dengan damai. Islam kita tampilkan dengan indah. Keramahan Islam kita tonjolkan di dalam dakwah-dakwah kita. Subhanallah Pak. Mereka suka mengatasnamakan bom bunuh diri itu bom syahid, bom jihad karena dulu ashabul ukhdud rela membunuh dirinya untuk membela agama Allah. Pak, itu jelas ashabul ukhdud yaitu si gulam itu dengan cara tersebut membunuh dirinya orang akan masuk Islam, raja masuk Islam, umat masuk Islam. Sekarang yang menjadi pertanyaan, mana ada dengan aksi-aksi bom bunuh diri selama ini dan juga teror-teror sekarang orang non muslim masuk Islam ada nggak di Indonesia malah jauh dari Islam membenci Islam bahkan memberikan stigma buruk kepada Islam setiap ada teror Islam setiap bom bunuh diri Islam apa ini maslahat Sementara dalam kaidah usul fikih dan ini telah disepakati oleh para ulama usul fikih bahwa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Selanjutnya dari salian kita tahu semuanya bahwa membunuh manusia itu nggak gampang, Pak. Mengucurkan darah manusia itu tidak mudah. Makanya Rasul itu kalau mau perang itu hati-hatinya bukan main. Ya, karena tidak mau mau tidak mau akan menyebabkan lenyapnya nyawa muslim dan non muslim. Makanya pertimbangannya itu sangat matang. Sehingga jihad dalam Islam itu Pak tidak boleh kecuali dilakukan oleh imam pemimpin suatu negara mendapatkan suatu eksekusi, eh, izin dari parlemen, kemudian panglimanya ada, anggarannya ada, dan memiliki target yang jelas. Kalau sekarang ada orang ngumpul 50, 100, bahkan 500, ujuk-ujuk kita jihad. Jihad apa? Mau kemana? Di mana? Pemimpinmu mana? Parlemennya mana? Anggarannya berapa? Padahal jihad perang itu kan butuh pengiriman telik sandi, pelawatan perang, senjata, anggaran. Seperti sekarang yang dilakukan oleh pemerintah Saudi atas permintaan pemerintah Sayaman untuk membasmi pemberontak. Seperti itu. Ada panglimanya, ada senjatanya, ada pasukannya, ada parlemennya, ada imamnya. Nah sekarang ujuk-ujuk sekelompok orang pakai udeng matanya ditutup. Ini kepalanya ditutup, hitam kelihatan matanya tok, nenteng senjata. Ternyata senjatanya burung. Eh? Dibawa ke mau kemana mas? Ya cari aja yang banyak gonimahnya. Kemana? Ya kau ke glodok. <laughs> Itu. Iya kan gonimahnya komputer. Nanti tawanannya putih-putih gitu. Enggak bener. Oleh karena itu hadirin sekalian, ini bukan jihad tapi ini adalah perampokan kolosal, sistematik, masif dan juga kerusuhan dan melakukan berbagai macam eh, apa namanya kekacauan mengatasnamakan jihad dan Islam. Pemicu selanjutnya, kenapa muncul aksi radikal kondisi politik dan keamanan tidak stabil? Pak, lihat aja di mana saja negeri itu kalau nggak aman, nggak stabil keamanannya, maka akan menjadi bibit eh, apa namanya bagus untuk menebar benih-benih teroris. Sehingga kita harus tetap jaga keamanan. Kita harus bersama-sama kumpak bahwa keamanan adalah suatu kenikmatan bersama yang harus kita jaga. Sehingga para ulama ahli hikmah mengatakan tidak ada tentara yang paling kuat dibanding keadilan dan tidak ada nikmat yang paling hebat dibanding keamanan. Kalau bapak ingin memiliki tentara yang paling kuat, bukan tentara yang memiliki rudal jelajah, bukan memiliki tank-tank yang ratusan dan pesawat-pesawat yang begitu canggih, tapi keadilan yang diwujudkan. Dan kenikmatan yang paling tertinggi apa? Keamanan. Pak, nggak usah jauh-jauh. Maling aja mau aksi cari waktu yang aman kan? Iya nggak? Subhanallah. Lu kita kok nggak seneng aneh. Tanyain aja mantan-mantan maling. Pak, dulu Bapak kalau mau aksi kapan? Ya cari waktu yang paling aman lah Mas. <laughs> Itu aneh. Cari suasana waktu yang sangat yang aman. Apalagi kita apalagi pedagang, dakwah, pemerintahan, seluruhnya membutuhkan keamanan. Pak, kita bisnis nggak akan bisa lancar kalau nggak aman. Kita proses lembaga pendidikan nggak akan lancar kalau nggak aman. Aktivitas birokrasi dan pemerintahan nggak akan lancar kalau nggak aman. Maka keamanan adalah kenikmatan bersama yang wajib kita berjaga bersama-sama. Apalagi hanya dikacui dengan cara-cara yang membodohi, cara-cara yang menyesatkan mengatasnamakan jihad dan Islam. Tidak. Selanjutnya dan sekalian pemicu juga adalah kebodohan umat terhadap dinul Islam. Pak, Katanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "An-nasu a'da'u ma jahilu wal juhala'u a'da'ul ulama." Manusia itu cenderung memusuhi apa yang tidak diketahui dan orang-orang bodoh itu cenderung menjadi musuhnya ulama. Akhirnya tindakannya pun kacau balau. Ya kalau ulama dimusuhi sebagai sumber kebaikan dan ilmu, apa yang akan dia lakukan kecuali kesalahan, penyimpangan dan pelanggaran. Selanjutnya di salian nomor Selanjutnya, kurang selektif dalam menyerap informasi. Contoh sebagian pemuda yang ada di Indonesia dengar-dengar udah ada khilafah, dengar-dengar ada jihad, langsung dia menyatakan ah, Langsung siap angkat senjata, langsung siap bergabung, tidak cross check bener nggak khilafahnya, bener nggak jihadnya. Padahal Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya, ini juga menjadi pemicu utama. Semangat beragama yang berlebihan. Semangat agama yang berlebihan ini tadi yang apalagi tidak didukung dengan pemahaman dan ilmu yang cukup maka akan menimbulkan berbagai macam masalah termasuk aksi-aksi yang salah termasuk teroris. Sehingga tugas ulama yahmilu hadal ilma min kulli qalafin uduluhu yang berhak untuk menyebarkan pembawa ilmu di sini adalah orang-orang yang adil yanfuna anhu tahrifal ghalin untuk meluruskan penyimpangan orang yang berlebihan wantihalal mubtilin dan meluruskan kebatilan orang-orang yang batil wa ta'wilal jahilin dan takwil yang orang-orang yang bodoh Selanjutnya, mengikuti hawa nafsu dan meninggalkan ulama. Ini juga menjadi pemicu utama munculnya aksi radikalisme. Karena hanya perasaan hawa nafsu, emosi, semangat. Ulama yang mengarahkan ini benar ini tidak ditinggalkan, ya udah sehingga dikatakan oleh Rasulullah SAW, tariku ummati ala bid'in wa sab'ina firqatan. Umat ini akan pecah menjadi 73 golongan. A'udhamuha fitnatan. Yang paling berat fitnahnya adalah ada ummati yang menimpa umat ini qaumun yaqisunal umura bira'yihim. Orang yang hanya ngukur segala sesuatu dengan selera akalnya. Selera nafsunya fayuharrimunal halal mengharamkan yang halal wa yuhallilunal haram menghalalkan yang haram oleh karena itu siapa yang bicaranya atas dasar nafsu pasti menyimpang tapi siapa yang bicaranya atas dasarnya wahyu pasti lurus karena orang beragama itu dasarnya cuma dua. Dasar beragama atas dasar nafsu, pasti kekacauan dan penyimpangan yang terjadi. Tapi kalau bicara atas dasar wahyu, insya Allah kebaikan, kebenaran dan kelurusan yang didapat. Yang terakhir beristihad secara serampangan. Nah, saya istihad kok. Soal salah dapat satu pahala, dua benar dapat dua pahala. Itu ulama yang kapabel. Kalau sekarang hanya levelnya level rendahan, baru belajar dapatnya doktrin, apalagi kerjaannya masya Allah tadi hanya sekedar kekosongan waktu, ada stres kejiwaan, kemudian tiba-tiba apalagi juga broken home yang melatarinya, tiba-tiba mengatasnamakan saya istihad. Benar dapat dua pahala, satu dapat eh salah dapat satu pahala. Itu Imam Syafi'i, Mas. Itu Imam Ahmad, itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu imam-imam yang capable Rasul sendiri kan mengatakan di dalam hadisnya itu idzajtahadal hakim. Bukan sekarang orang rendahan atau baru tengahan belajar ilmu. Nah, sekarang saya akan sampaikan cepat tentang masalah kaitannya dengan uh, ini garis besar haluan radikal. Hadirin sekalian, yang pertama jelas anarkis dan teroris. Jadi siapa saja yang melakukan tindakan-tindakan anarkis dan teror-teror itu sebetulnya sadar atau tidak sadar sedang melakukan aksi radikal. Ya. Selanjutnya hadirin sekalian bom bunuh diri yang tadi penjelasannya sudah kita singgung hadis-hadisnya juga. Siapa saja yang melakukan bom bunuh diri atau bunuh diri dengan bentuk apapun, mengatasnamakan apapun, tidak dibenarkan, Pak. Kalau sekarang ada orang mengakukan bom bunuh diri, saya membela Islam kok, Pak. Orang yang bunuh diri itu kan juga punya argumen, Mas. Saya bunuh diri ini dalam rangka untuk menyelamatkan harga diri saya. No, bener dah, bener nggak? Apakah kita benarkan itu aksinya? Enggak. Oleh karena itu kita jangan silo dengan argumen, dengan silo dengan moto. Kita harus teliti hakikat sesuatu itu. Yang namanya bom bunuh diri ya bunuh diri bukan syahid. Kalau alasan Pak, Masya Allah Pak. Ada orang yang di Jepang itu Pak alasannya harga diri semua loh Pak bunuh dirinya. Ya. Gagal di dalam misi bunuh diri. Bahkan di ketika saya ke Korea itu ada jembatan khusus yang sangat bagus untuk bunuh diri katanya. Karena rata-rata sukses. Itu dikenal dengan jembatan bunuh diri. Alasannya semua ada sebagian yang benar. Karena dia gagal dalam misinya menjalankan tugas mulianya, nggak sukses, maka lebih baik bunuh diri. Itu. Gak bisa alasan seperti itu. Intinya, tolong diperhatikan, perkara jahat tidak akan bisa menjadi baik karena niatnya baik. Itu aja. Kalau barang-barang yang mubah, oke. Okay. Terus kemudian barang yang baik salah niat bisa jelek. Tapi barang yang jelek baik niatnya nggak bisa pak. Ini harus kita pahami. Kalau ada perbuatan baik, contohnya sholat bisa rusak karena salah niat. Tapi kalau sekarang barangnya jelek, perbuatan jelek jadi baik karena niatnya baik itu nggak ada. Masa yang ngerampok juga niatnya baik untuk haji? Masya Allah, haji, haji apa namanya? Haji rampok. Ya, yeah. masa yang rampok ini maling ini juga sebagian besar untuk nyumbang masjid sama sodako fakir miskin. Gak bisa. Mas daripada saya pusing ganggu belajar mendingan zina aja. Itu. Dari saya kalau zina pusingnya hilang. Aduh. Mas saya itu perut saya masalah. Kalau minum homer jadi sehat. Wah <laughs> oh, ini yang penting niatnya. Waduh repot pak. Yang penting niatnya itu di mana wilayahnya. Kalau namanya bunuh diri tetap aja bunuh diri walaupun niatnya adalah untuk mengejar mati syahid penculikan, penyanderaan dan perampokan. Di antara garis besar haluan dan e, perjuangan mereka adalah penculikan. Suatu contoh eh, perampokan dan penyanderaan. Satu contoh, perampokan toko emas di Serang, Banten yang dilakukan Imam Samudro bersama kelompoknya. Toko emas ini milik orang beragama Kristen yang digunakan untuk mendanai aksi bom Bali 1 2002. Begitu juga pada tanggal 23 April 2000, kelompok militan Abu Sayyaf dari Filipina mendarat di Sipadan, Malaysia. Di pulau wisata itu Abu Sayyaf menculik 10 turis asing dan 11 warga Malaysia memboyong mereka ke Jolo di selatan Filipina dengan meminta tebusan bahkan kekayaan ISIS itu sampai lebih dari e, eh, 2M dolar itu dia didapat dari ladang-ladang minyak dan tebusan-tebusan ini. Jadi orang yang disandra minta tebusan kalau enggak digorok, sandra tebusan kalau enggak digorok. Itu kekayaan yang dia dapat. Belum lagi bank yang dia rampas, rumah yang dia rampas dan wilayah-wilayah yang mereka kuasa itu semuanya diambil sebagai ghanimah. Ya. Atau minimal deep fe. itu ram, rampasan tanpa perang. Dalam bahasa Jawanya dipek. Ya itu. Eh, bukan defy, tapi dipek. Dengan cara paksa dan zalim. Bahkan dia merampas di Tegrit itu berapa bank. Ya. Di perbatasan Suria bank berapa. Belum lagi perusahaan. Perusahaan-perusahaan itu dia ambilin semua. Bersama kekayaannya. Ya. Belum lagi minyak-minyak yang dia ambil dijual dengan harga berapapun yang penting dia dapat dana. Disitulah digunakan untuk menggaji, menggaji pasukan-pasukan mereka. Selanjutnya pembajakan pesawat. Masih ingat pembajakan pesawat Garuda DC-9 Waila pada 28 Maret 1981 dengan rute penerbangan Jakarta menuju Medan setelah transit di Palembang yang dilakukan oleh Imron dan lima temannya dengan jaminan pembebasan rekannya yang ditahan. Ini semuanya juga garis besar haruan radikal. Dan juga di luar negeri terjadi itu. E, pernah pesawat kerajaan dibajak oleh mereka, ya Kuwait. Kudeta berdarah. Ini terjadi di beberapa tempat dari zaman Daud, dari mulai zaman Ali bin Abi Thalib. Mereka eh, eh, Ali bin Abi Thalib, eh, maaf, eh, Utsman bin Affan radhiyallahu an di demo, di kudeta sampai akhirnya dibunuh. Begitu juga Ali bin Abi Thalib, begitu juga terjadi setelahnya sampai hari ini. Itulah garis besar haluan pemikiran dan aksi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Demonstrasi dan pembaikotan. Sehingga Rasulullah SAW menegaskan dalam hal ini, al-ghazwu ghazwan perang itu ada dua Faamma amma man ibtagha wajha Allah, siapa yang mencari wajah Allah, wa ta'al imam, mentaati imam, wa anfaqal karimata, menginfakkan harta yang paling bagus, Waya saros syarik mempermudah temannya. Wajtanabal fasad menghindari kerusakan. Karena naumuhu wa nabuhu tidur bangunnya. Ajron pahala kullahu semua. Wa maman ghazariaan barang siapa yang perang karena ria. Wa sum'atan pengen didengar. Wa asal imam membangkang pemerintah atau pemimpin wa afsada fil ardi melakukan kerusakan di muka bumi fa innahu la yarju bil kafam dia tidak membawa hasil apapun termasuk pahala dan surga bahkan kemenangan juga enggak nauzubillah dengan demikian seluruh bentuk demonstrasi pembaikotan agitasi adalah pemikiran-pemikiran radikal yang mengarah pada anarkis yang tidak sama sekali dibenarkan oleh Islam Inilah dari sekalian yang bisa kita sampaikan. Adapun hukum membunuh aparat keamanan. Intinya saya ingin jelaskan. Tidak ada alasan bagi mereka untuk membunuh aparat keamanan baik TNI maupun Polri. Kenapa? Karena kalau alasan mereka kafir, subhanallah. Mereka ada yang muslim, bahkan kebanyakan muslim. Mereka yang dibunuh selama ini pun muslim. Kalau mereka dinyatakan penyamun, Penyamun itu orang yang memaksa membunuh kita, ngerampas kita. Dia disuruh oleh pemerintah, walul amri menjalankan tugas. Sementara dia disalin kalau dibunuh sementara dia muslim, kata Rasulullah, la zawalud dunya ahwanu indallahi ta'ala min qatlil mu'min. Hilangnya dunia seisinya ini lebih ringan di hadapan Allah dari lenyapnya satu nyawa mukmin muslim. Alasan e, begitu juga membunuh non muslim. Intinya di sini saya jelaskan panjang lebar argumentasinya dari Alkitab, Sunnah dan pernyataan ulama-ulama dari kalangan salafus Saleh dan imam madhab. Intinya membunuh non muslim yang bukan perang tidak pernah dibenarkan oleh Islam. Karena Rasulullah mengatakan man qatala muahadan lam yaruh raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang-orang kafir muahad maka dia tidak menemukan baunya surga fa inna rihala tujad arba'ina sanatan baunya baru didapat 40 tahun jaraknya baik itu orang kafir atau non muslim berada di negeri Islam atau di negeri mereka apalagi di negeri mereka di Prancis umpamanya, di Jerman umpamanya, akan lebih merusak citra Islam, akan memberikan stigma buruk lagi ke Islam. Adapun di negara Islam, Pak, mereka datang damai. Buktinya pakai paspor sama visa. Mana ada orang perang pakai visa? Udah, antum jangan nyerang dulu ya. Saya bikinin visa dulu. Lucu perang apa? Kemudian mereka dagang untuk eh, mereka datang untuk tujuan dagang, diplomasi, politik. Dari asas mana dan alasan akal apalagi agama mana yang membenarkan Anda membunuh orang kafir, orang non-muslim yang tidak sedang dalam keadaan perang? Oleh karena itu, membunuh aparat keamanan TNI maupun Polri tidak ada satupun dalil pernyataan ulama yang bisa membenarkan. Begitu juga non-muslim di negara Islam maupun negara mereka juga tidak ada dalilnya. Dengan demikian, semuanya aksi tersebut mencemarkan Islam, merusak citra Islam, membuat pobi Islam dan stagnan Islam, dan tolong diperhatikan hadirin sekalian, Islam juga tidak pernah ditegakkan dengan cara ujuk-ujuk seperti itu. Bahkan jihad pun sarana bukan tujuan. Rasul mengatakan umirtu Rasulullah SAW mengatakan umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah. Saya diperintahkan Allah untuk memerangi manusia sampai mereka tujuannya apa? La ilaha illallah. Wa in eh, wa aqamu shalah wa atu zakah wa in fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum kalau mereka sudah melakukan itu mengucapkan syahadat salat zakat maka terjaga darah dan hartanya Pak Rasul Rasulullah SAW, sahabat Ridwanullah alaihi Abu Bakar, Umar, Utsman juga. Ketika perang juga enggak langsung del perang, ditawari dakwah dulu, enggak mau bayar jizyah dan subhanallah pak. Ini bukan pernyataan ahli sejarah Islam. Ahli sejarah non-muslim. Seperti Raffles juga. Dan yang lainnya menyatakan, tidak pernah dunia ini merasa tenang. Dan orang non-muslim merasakan suatu kedamaian yang sempurna saat orang non-muslim bayar pajak kepada negara Islam dan mendapatkan pelindungan aman dari negara Islam. Kok sekarang Islam ditampilkan begitu resah, Islam ditampilkan begitu uh, sadis. Ini semuanya adalah hal yang harus kita tegaskan di akhir pertemuan ini. Tidak ada kaitan dengan manusia. In, in Islam. Saya akhiri dengan kalimat. Aksi teror bukan jihad. Pelakunya bukan mujahid. Matinya tidak syahid urusan akhiratnya kita serahkan kepada Allah. Ini kesimpulan kita akhir. Saya ulangi lagi seluruh bentuk aksi teror bukan jihad, pelakunya bukan mujahid, matinya tidak syahid dan urusan kita serahkan kepada Allah. Karena untuk ngadili surga neraka itu Allah bukan kita. Itulah yang bisa saya sampaikan. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi masukan kita semuanya untuk mencerahkan wawasan Islam di tengah masyarakat kaum awam yang mungkin salah faham. Dan penyampaian saya ini kaitannya adalah klarifikasi ya bukan sekedar sekarang ini apa namanya provokasi apalagi maaf konspirasi enggak tapi ini adalah realita dan buku saya ini saya tulis semuanya bukan dari karangan otak saya sendiri tetapi dari kitabullah sunnah Rasul dan pernyataan para ulama. Bila ada benarnya, itu datang dari Allah, Rasul dan ulama-ulama yang membimbing kita ke arah kebenaran. Bila ada salahnya, itu murni dari pribadi saya. Dan mohon koreksi dan kritik positif, insya Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati, Kapolres, dan seluruh jajarannya dan yang mewakilinya dan juga seluruh pengurus masjid Jami Masjid Agung Purbalingga dan tokoh ulama semua juga yang berkiprah di organisasi dan mungkin ada juga ormas dan juga tak lupa teman-teman hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dengan setia mengikuti kajian ini sampai selesai Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga perpisahan kita perpisahan yang dijauhkan oleh Allah dari perpecahan dan keruh hati kita. Dan semoga Allah mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat dan menjadikan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Semoga Allah jaga pemimpin kaum muslimin pemimpin bangsa Indonesia dari legislatif, eksekutif dan yudikatif semuanya diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk meniti jalan yang lurus. Mudah-mudahan para umara kita dan ulama kita diberikan oleh Allah keistiqomahan dan kekuatan untuk menjaga amanah-amanah yang dibebankan kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan negeri kita ini dari bencana malapetaka dan musibah dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan teman-teman kita yang telah tercemar atau simpatik dengan pemikiran-pemikiran teroris dan juga terpengaruh dengan aksi-aksi ekstremis serta ISIS diberikan petunjuk oleh Allah kembali kepada jalan yang lurus belajar kepada ulama dan diberikan untuk cinta kepada Al-Qur'an, cinta kepada sunnah dan cinta kepada ulama-ulama rabbani. Dan akhirul kata, akhir kata saya semoga apa yang saya sampaikan kalau memang salah saya mohon maaf sebesar-besarnya saya tidak sengaja dan tujuan saya cuma satu. Wa ma uridu illal islaha mastata'tu. Saya tidak ingin kecuali untuk perbaikan semaksimal mungkin yang bisa saya lakukan. Wa ma taufiqi illa billah. Dan taufik hanya ada di tangan Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa adubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.